Mereka selalu mengatakan, ya, kan peringatan Maulid Nabi ini didukung oleh ulama-ulama besar. Ibnu Hajar menganjurkan Maulid Nabi. Imam An-Nawawi menganjurkan Maulid Nabi. Abu Syamah juga menganjurkan Maulid Nabi. Dijawab oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dengan jawaban yang sangat indah. Dengarkan ya ikhwan idza fa'alaha qaumun du fadlin kalau seandainya yang melakukan peringatan maulid nabi itu orang-orang yang memiliki keutamaan faqad tarakaha qaumun fi zamanin itu telah ditinggalkan oleh generasi pada suatu zaman haula'i mu'taqidina likarahiyatiha mereka meyakini bahwa itu perkara dibenci wa angkaroha qaumun bahkan ada sekelompok kaum yang mengingkarinya lidzalika terhadap perkara itu yaitu peringatan Maulid Nabi wa haula'i tarikunal munkirun dengerin pahamin cermatin ya ikhwan jangan sibuk dengan yang lainnya Imam Ibnu Taimiyah mengatakan wa haula'i wa haula'i tarikunal mereka yang meninggalkan peringat peringatan Maulid Nabi yang mengingkari Maulid Nabi illam yakunu afdal mimman fa'aluha falaysu dunahum fil fadli kalau seandainya mereka tidak lebih utama dari yang melakukan tapi mereka keutamaannya tidak terlalu banget-banget di bawah mereka artinya mas yang kalau seandainya mereka mengatakan kan imam-imam besar melakukan mulut nabi ada imam yang lebih besar menolak peringatan mulut nabi kalau ada mereka mengatakan yang melakukan peringatan mulut Nabi kan imam-imam yang punya keutamaan. Ada imam-imam sunnah yang memiliki keutamaan lebih atau minimal sejajar yang mengingkari maulud Nabi. Kalau seandainya yang menolak dan yang menerima sama-sama satu derajat atau di bawahnya yang menerima di atasnya, yang menolak di bawahnya, yang menjadi hakim siapa mas? Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, pada saat itu fa in tanaza'aha fa qad fatakunu hina idin pada saat itu qad tanaza'ulul amri pada saat itu ahli ilmu berarti sedang berselisih kalau memang berselisih faturaddu ilallahi war rasul kita kembalikan kepada Allah dan Rasulnya wa kitabillahi wa sunnati rasuli kepada kitabullah dan sunnah rasul ternyata setelah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya dikembalikan kepada kitab dan sunnah ma'aman kariaha pendapat yang benar pendapat yang sahih bersama orang yang membenci dan mengingkarinya la ma'aman rakhasa bukan bersama orang yang memberikan kemudahan kemurahan kebolehan rukhsah boleh melakukan peringatan mulut nabi tidak Thumma ahmatul mutaqaddimin. Masya Allah, ini dengarkan kalimat yang indah. Kemudian kebanyakan semua bahkan mayoritas orang-orang yang mendahului mereka alladzina hum minal mutaakhirin yang lebih utama ketimbang manusia yang datang belakangan. Yakin sahabat lebih utama dari ulama manapun. Lebih utama mereka-mereka yang telah mendalui dari kalangan sahabat khulafaur rasyidin dibanding dengan mutakhir sekalian ma'ahaula itarikinal mungkirin bersama orang-orang yang tidak maulid nabi dan mengingkari maulid nabi ya ikhwan mau apa lagi kalau sekarang setelah kita timbang kalau Allah Rasul kita kembalikan kepada kitab Allah dan sunnah Rasul ternyata berpihak kepada yang menolak membenci bukan yang menganjurkan dan memulihkan kalau taruhlah setelah itu kita lihat mereka-mereka mayoritas ulama-ulama yang mendahului mereka dari kalangan sahabat dan tabi'in yang senior a'immatus sunnah yang lebih utama ternyata setelah kita cek mereka berpihak kepada orang yang mengingkari dan meninggalkan mulut Nabi bukan bersama orang yang mendukung mulut Nabi terus mau apa lagi sudah selesai oleh karena itu hadirin sekalian mentok dalil mereka. Walaupun dia berusaha untuk memperalat ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah di antaranya beliau memperalat ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah wa kadzalika ma yuhdithu ba'dun nas begitulah yang diadakan oleh sebagian orang imma mudaddan lin nasara fi milad Isa alaihi salam Ima dia sebagai bentuk peniruan terhadap hari lahirnya Isa tentang maulid Nabi. Mereka itu sebetulnya nyatok nyangkok maulidnya Isa. Kalau orang Kristen punya perayaan maulid, kenapa kita tidak? Itu tok. Wa imma mahabbatan lin Nabi. Di antara mereka yang melakukan itu sebagai bentuk cinta dia kepada Nabi. Wa ta'diman dan mengagungkan Nabi. Kita tidak ingkari niat mereka ikhlas bagus tapi kan nggak benar wallahu qad yusibuhu mungkin Allah memberikan pahala ala hadhil mahabbah wal ijtihad atas kecintaan dan istiad ini la ala al bidah bukan memberikan pahala terhadap kebid'ahan dijadikan dalil Syekhul Islam mendukung Maulud Nabi padahal ya ikhwan Imam Ibn Taimiyah sama juga seperti Imam Syafi'i sama bukan berarti dukung kebatilan ini menunjukkan objek objektivitasnya Imam Imam Ibnu Taimiyah kalau memang dia cinta dengan benar kalau memang sekarang dia melakukan itu atas dasar mahabbah dikasih tapi tetap bid'ah tetap ditimbang bid'ah mahabbah ditimbang mahabbah ditimbang wa amma man saqulat mawazinuhu wa amma man khafat bukankah seperti Imam Syafi'i dari sisi solatnya di masjid atau di rumah yang hasil gosopan oh, rumah hasil rampasan dari sisi sholatnya dapat pahala tapi hasil rampasannya tetap dapat dosa bukan pelin dan sama sekali Imam Syafi'i kita oh Imam Syafi'i berarti dukung rampok ini ya Allah kesimpulan kok begitu cerdas tapi kebablasan enggak Imam Syafi'i tidak pernah membenarkan orang nyuri rumah tidak membenarkan orang gosok memaksa mengambil hak orang lain tapi Imam Syafi'i sangat objektifis, objeknya mengatakan dari sisi sholatnya di masjid memenuhi syarat rukun sunnahnya dipenuhi sah tapi tetap anda dosa karena nyuri rumah begitu juga Syekhul Islam dari sisi anda mahabbah kalau mahabbahnya benar dikasih pahala oleh Allah tapi bid'ah tetap bid'ah maka muncul kaidah bid'ah idhafiyah. Dari sisi cinta dapat pahala, dari sisi dakwah Anda dapat pahala. Kalau seandainya dakwahnya benar, tapi dakwah dibetul-betulkan dengan mulut Nabi, itu soal lain. Selesai enggak? Apalagi